بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bersama pembahasan kitab e, Durusul Lughatil Arabiyah dan e, pada malam ini kita sudah sampai di Ad-Darsus Tharith pelajaran yang ketiga sofha Safha 18 halaman 18 dan e, kalau tidak salah sudah kita baca juga e, penjelasan atau kita baca dialognya dan sudah kita jelaskan makna-maknanya tapi tidak mengapa insya Allah pada malam ini kita akan ulang kembali kita akan rinci kembali kita akan jelaskan kembali <clears throat> ma'ani al-kalimat, makna-makna dari kalimat-kalimat yang mungkin saja baru kita temukan dan atau belum kita pahami dan insya Allah setelah itu kita akan bahas uh, latihan-latihannya. Dan <clears throat> seperti yang sudah kita sering ulang bahwa pelajaran bahasa Arab ini uh, ikhwan dan akhwat sekalian uh, perlu sekali uh, yang namanya murajaah sudah kita sering ulang kata kata kunci ini murajaah eh, dalam rangka agar terus diingat dan terus ada pada benak kita bahwa eh, kita harapkan adanya perkembangan dalam pelajaran bahasa Arab ini. Kita mengharapkan dan insya Allah kita semua mengharapkan hal itu bahwa kita perlu muroja agar ada perkembangan yang terlihat dari eh, pembahasan ini. di beberapa tempat kita mengajar, muroja ini bisa dikatakan jarang dilakukan atau kurang diperhatikan. Sehingga terlihat dari pembelajaran walaupun sudah setahun, dua tahun akan tapi e, walaupun sudah lama tapi tidak tidak mempunyai e, bekas atau tidak ada sama sekali perkembangan yang bisa kita lihat yang yang signifikan dalam belajar bahasa Arab ini. Dan diantara kendalanya adalah karena kurang perhatian terhadap muraja. Walaupun antum di rumah, ikhwan dan akhwat tidak tidak analiat dan tidak Ana tahu bagaimana kinerja antum dalam belajar tapi uh, mudah-mudahan kita berhusnuzon antum ikhwan dan akhwat di rumah uh, dan terus mengikuti pembelajaran dengan rutin dan uh, juga tidak lupa untuk uh, jangan malu untuk bertanya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, jika masih ada kosakata yang belum dipahami walaupun sudah dijelaskan tapi misalnya antum terlewat atau masih belum paham maka silakan dipertanyakan kembali. Begitu pula misalnya ada kaidah-kaidah yang misalnya kita sebutkan di jilid kedua ini yang sempat kita bahas di Ad-Darsul Awal maupun Ad-Darsul Tsani walaupun secara global tapi kalau masih perlu penjelasan yang yang lebih rinci atau antum masih belum paham juga maka dipersilahkan untuk tidak malu bertanya dan tidak <clears throat> ragu-ragu untuk menanyakan apa yang kiranya perlu ditanyakan. Tapi sebelum kita mulai kita sapa ikhwan di studio. Kifahalakum ikhwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. ini kita Eh, ditemani beberapa ikhwan yang bersiap-siap dan sudah di depan bukunya masing-masing untuk memulai pelajaran. Kita langsung saja. Ad-Darsus Thalith. Unzuru Safha 18. Antum melihat halaman 18 Safha 18 halaman 18 <coughs> Ad-Darsus Thalith. Pelajaran yang ketiga. Kama ra'itum. seperti yang antum di sini ya ikhwan. Eh, huna al-hiwar baina Ahmad wa hmm. Ali. Indana huna hiwar, di sini kita temukan ada dialog antara Ahmad dengan Ali. Ya. Eh, dialog dimulai dengan eh, perkataan Ali kepada eh, perkataan Ahmad kepada Ali. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Kita baca dulu semua teks Arabnya baru kita jelaskan. Apa kata Ali? في فصلنا أربعة عشر طالبا في فصلنا أربعة عشر طالبا Ahmad e, kembali bertanya <clears throat> sekaligus juga mengomentari apa kata Ali At-tullabu fi faslina aktharu At-tullabu fi faslina aktharu Fihi tis'ata ashara taliban Ya Ali Ana ulang, at-tullabu fi faslina aktsaru. Fihi tis'ata asyara taliban. Ya Aliyu, masmu talibil jadidil ladhi jaa amsi? Ya Aliyu, masmu talibil jadidil ladhi jaa amsi? Ismuhu Usamah. Apa kata Ali ya ikhwan? Ismuhu Usamatu. Huwa tawilun jiddan. Ahmad berkata, "Huwa tawilun jiddan, alaysa kadzalik?" Huwa tawilun jiddan, alaysa kadzalik? Apa kata Ali? Bala huwa tawilun jiddan. Bala huwa tawilun jiddan. <clears throat> Walakinna Hamidan atwalu minhu. Walakinna Hamidan atwalu minhu. إنه أطول طالب في فصلنا إنه أطول طالب في فصلنا ومن أطول طالب في فصلكم ومن أطول طالب في فصلكم أطول طالب في فصلنا إبراهيم أطول طالب في فصلنا إبراهيم أدفترك هذا يا أحمد أدفترك هذا يا أحمد إن خطك جميل جدا ما شاء الله إن خطك جميل جدا ما شاء الله شكرا يا علي خطي جميل وخطك أجمل شكرا يا علي خطي جميل وخطك أجمل من هذا الفتى الذي معك يا أحمد من هذا الفتى الذي معك يا أحمد كأنه أخوك كأنه أخوك نعم هو أخي الشقيق نعم هو أخي الشقيق أأكبر منك هو أم أصغر أأكبر منك هو أم أصغر هو أصغر مني هو أصغر مني في أي مهجع أنت يا أخي في أي مهجع أنت يا أخي أنا في المهجع الخامس أنا في المهجع الخامس وهو بعيد جدا عن المدرسة وهو بعيد جدا عن المدرسة أنا في المهجع الثامن وهو أبعد من مهجعكم أنا في المهجع الثامن وهو أبعد من مهجعكم أيهما أحسن أيهما أحسن المهجع الخامس أحسن فإن غرفه أوسع فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف والسرر التي فيه أجمل Nah. Intahayna min qiraati al ya hewak. Kita baru saja selesai membaca dialognya. Sengaja anak mulai dengan membaca seluruh teks agar antum yang masih tertinggal <clears throat> tertinggal tempat menulis harokat daripada dialog ini bisa antum eh, koreksi kembali. Nah, kita mulai dari awal. Di sini dialognya terjadi antara siapa ya, kawan? Nah, al-hiwar huna yaduru baina Ahmad wa Ali. Dialognya terjadi antara Ahmad dan Ali. Ada orang ketiga selain Ahmad dan Ali? Tidak ada. Fakat Ahmad wa Ali. Nah. Ahmad bertanya kepada Ali, Ahmad sa'ala eh, Ali, "Kam taliban fi fasrikum ya Ali?" Apa kata Ahmad kepada Ali, ya ikhwan? "Kam taliban?" Mana kam? Berapa? Berapa? Berapa? Taliban murid. Fi fasrikum dalam kelas. Dalam kelas kalian ya Ali. Wahai Ali. Nah. Kam taliban fi faslikum ya Ali terjemahkan secara lengkap. Nah, Fadhil ya Hikmat. Ada berapa? berapa jumlah murid yang ada di kelas kamu ya Ali? Nah, ada berapa berapa murid yang ada di kelas kamu wahai Ali? Apa jawaban Ali? Fi fasrina arba'ata asyara taliban. Fi fasrina arba'ata asyara taliban. Terjemah ya, man man ya terjem? Fadhil ya, terjem. Di dalam kelas kami ada 40 siswa. Arba'ata asyar? 14. 14. Nah. Ya. Arba'ata asyar berapa? 14. 14 taliban siswa. siswa. Nah, di kelas kami ada 14 siswa. Dan nanti Allah pembahasan tentang al-adat arba'ata asyar ini akan dibahas pada latihan eh, kalau tidak salah latihan ke-8 dan nanti kita akan jelaskan secara rinci eh, penjelasannya di situ. Nah, fi fasrina arba'ata asyara taliban. Apa kata Ali? Di kelas kami ada 14 siswa. Nah. Lalu Ahmad berkata lagi, At-tullabu fi fasrina aktsaru. At-tullabu fi fasrina aktsaru. Ma mana at-tullabu fi fasrina aktsaru? At-tullab jama' daripada talib. Talib. At-tullab para siswa para murid fi fasrina di kelas kami, di kelas aktsaru lebih banyak. Nah, lebih banyak. Ke aktsaru diambil dari kalimat katsir. Dari kata kerjanya kasura. Ya, nah, kasura yaksuru. Kata kerja kata kerja kasura yang terdiri dari tiga huruf di situ. Kaf, sa, ra, kasura. Lalu dari kalimat kasura ini dibuat uh, isim tafdil. Aksaru ini isim tafdil isim yang menunjukkan at-tafdil, lebih, aktsaru, lebih banyak. Banyak. banyak. Nah, kalau kathir banyak, kalau aktsaru lebih banyak. banyak. Lebih banyak. At-tullabu fi fasrina aktsaru. Siswa-siswa di kelas kami lebih banyak. Fihi fi apa mana fi? Di dalam. Di dalam. dalam. Al-ha huna antum lihat ha fihi hi. Hi kembali ke apa? fasr al fasr Nah. Di dalamnya, di dalam kelas Kelas apa ini maksud? Oh, si kelas siapa di sini yang bicara? Ahmad. Ahmad, kelas di kelas Ahmad. Tis'ata asyara taliban. Tis'ata, mana tis'ah? Sembilan. Ada asyara di belakangnya. Berarti? Sembilan. Sembilan belas. Hmm. Masih ingat insya Allah angka-angka satu sampai seratus ya Pak? Apa belum kita pelajari? Belum. <laughs> Belum menghitung. Belum belum pernah menghitung kita sepertinya. Nanti insya Allah malam ini kita usahakan 1 sampai 20 paling tidak. Karena <laughs> sudah sampai itu saat asyar. Iya. Dan nanti di tamrin at-thamin di latihan ke 8 nanti sampai 20 nanti insya Allah. <coughs> nah, enggak <coughs> intinya antum kalau paham kalau ingat 1 sampai 10 atau 1 sampai 9 insya Allah tidak masalah. Sisanya itu pengembangan-pengembangan dari 10 angka dasar 1 sampai 10. Jika itu sudah antum kuasai, antum hafal, ketika nanti 11 terus sampai 1000 mau sejuta, insya Allah nggak masalah. Fihi tis'ata asyara taliban. Di dalamnya, di dalam kelas kami, di kelas Ahmad maksudnya, ada 19 siswa. Kalau tadi berapa kelas di kelas Ali berapa? 14. Arba'ata asyar. Di kelas Ahmad tis'ata asyar. Ya Ali, lalu uh, Ahmad bertanya kembali kepada Ali. Ya Ali, wahai Ali, mas talibil jadidilladhi jaa amsi masmu. Mengapa anak di sini tidak tidak baca alifnya? Kenapa anak tidak bilang ma ismu, tapi anak langsung lanjut masmu. Hamzanya di, di kalimat ismun, hamzanya di situ kita kenal dengan istilah hamzatul wasl. Hmm. Dan dan hamzatul wasl itu diantara hukumnya di awal dibaca, tapi ketika di tengah tidak dibaca. Di awal dia dibaca ismun jika dia di depan. Ismun alifnya alifnya ada. Kita baca ismun i. i. Tapi ketika diletakkan di tengah tidak dibaca ma ismu tapi mas, masmu. Seakan-akan alifnya tidak ada. Kita langsung masukkan mim ke dalam setelah mim masuk ke dalam sin. Mas mut talibil jadiri, Masmu apa nama masmu? Siapa nama? Siapa, Siapa nama? <clears throat> Kenapa tidak pakai man di sini? Karena yang dilihat ismunya. Nah, yang ditanya adalah namanya, bukan bukan ini. Orangnya. Nah, yang ditanya adalah namanya, nama. Dan nama itu pasti menggunakan ma. Hmm. Tapi kalau kalau nanya orangnya man. Man. Nah, maka tidak tepat kalau ma man ismuka atau ma, man ismuka la hada khata. Yang benar adalah ma. Masmut talibil jadidi. Siapa nama at-talib al-jadid? Nama at-talib al-jadid? Murid yang baru. Naam, murid yang baru alladhi yang jaa amsi yang datang kemarin. Yang datang kemarin. Alladhi jaa amsi yang datang kemarin. Kalau sekarang apa? Kalau amsi kemarin. Kalau sekarang al yawm Al-yaum. Hari ini. Besok? Ghadan. Ghadan. Nah, amsi kemarin. al yawm Hari ini. Besok? Ghadan. Nah. Lusa. Lusa ba'dal ghad. Ba'dal ghad. Nah. Ba'dal ghad. <laughs> Nah, ba'dal ghad. Nah, ba'dal ghad. Sedalik? Nah, al-yaum berarti ba'dal ghadan. Nah, iya, Masmut talibil jadidil ladhi ja'a amsi. Siapa nama siswa baru atau murid baru yang datang kemarin? Apa kata Ali? Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usama. Usamatu. Namanya? Usama. Usama. Huwa tawilun jiddan. Ahmad mengomentari si Usama. Apa kata Ahmad? Huwa. Nah, huwa di sini kembali ke? Ah. Usama. Nah, Lisa Ahmad ya, kawan. Huwa kembali ke? Usama. Hua Usama. itu dia tawilun jiddan. Tinggi sekali. Tawil tinggi Tawil. jiddan sekali. sangat. sangat. Nah, orang Betawi bilang banget. Sangat. Tawilun jiddan, tinggi banget, tinggi sekali. Nah. Huwa tawilun jiddan, dia tinggi sekali. Hmm. Alaysa kadzalik? Hmm. Nah, alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Apa kata Ahmad kepada Ali ya, kawan apa kata Ahmad kepada Ali? Alaysa kadzalik? Bukan demikian? Bukankah demikian? Maka Ali menjawab, kalau iya bala bala bala <clears throat> jangan diulang dua kali. Jadi jangan bala bala. Nah, <laughs> bala saja. Bala bala. Bala kalau bala bala nanti lagi mananya? Nah. Bala lamnya panjang. Apa arti bala di sini? Iya. Iya. Nah. <clears throat> jangan antum jawab dengan na'am. Hmm. Kalau antum jawab dengan na'am ini berarti kebalikannya justru. Naam laisa kadzalik itu maksudnya. <laughs> Kalau Anda bilang naam, naam laisa kadzalik. Iya, bukan begitu. Berarti bukan berarti itu penolakan, bukan penetapan, penetapan. bukan mengatakan iya. Iya. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan alaisa maka bukan naam atau la jawabannya, tapi bala atau naam. Mana yang menunjukkan persetujuan? Bala. bala. Mana yang menunjukkan penolakan? Naam. Naam. naam. Alaysa kadalik, bukankah begitu? Bala, benar, ya. Huwa tawilun jiddan. Dia tinggi, sekali. tinggi sekali. Walakinna, ah, ada kalimat walakinna. Apa maksud dari walakinna ini? Lakinna biasa dipakai untuk untuk istidrak, mengkoreksi, meralat. Lakinna akan tetapi, nah, lihat akan tetapi, hamidan walu minhu walakinna wadan. lakinna akan tetapi hamidan si hamid atwalu minhu atwalu atwal dia atwalu diambil dari kalimat tawil tawilun atwalu diambil dari kalimat tawil kalau tawilun artinya uh, panjang atau tinggi kalau atwalu lebih lebih tinggi, tinggi. tinggi. Bala, uh, walakinna hamidan atwal minhu Akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. dari darinya. Nya sini kembali ke siapa ya, kawan? Usama. Usama. Antum lihat sini walakinna walakinna Hamidan. Setelah lakinna isim yang ada setelah lakinna antum lihat Hamidan. Antum lihat Hamidan. Apa yang terjadi dengan Hamid? Harokat huruf terakhirnya? Fathah. fathatain atau fathah. Nah, dari sini ya kawan, lakinna ini ternyata dia adalah termasuk daripada saudara-saudaranya inna. Inna. Lakinna itu adalah termasuk daripada saudara-saudaranya inna. inna. Apa maksudnya saudara-saudaranya inna? Maksudnya karena dia saudaranya inna, lakinna ini punya fungsi sama seperti inna. Kalau inna sudah kita bahas kemarin, kalau inna masuk ke jumlah ismiyah, maka apa yang terjadi ya kawan? mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub. isim inna mansub. Ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, jumlah ismiyah sudah kita ketahui terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu marfu, khobar juga marfu. marfu. Doma. Nah, marfu di sini maksudnya tandanya adalah doma. doma. Misalnya uh, kalimat ini, Hamidun atwalu min usamata misalnya hamidun atwalu min usamata mana uh, apa namanya mubtara'nya hamidun atwalu min usamata mana mubtara'nya hamidun hamidun aina khabar atwalu atwalu sekarang kita masukkan di kalimat tadi hamidun atwalu min usama lakinna lakinna hamidan atwalu min usamata. Lakinna hamidan. Yang tadinya hamidun menjadi hamidan. Hamidan. Walakinna hamidan atwalu minhu. Nanti insyaallah akan dibahas secara rinci di uh, di mana ikhwan? Oh nanti di tamrin as-sadis atau al-khamis. Al-khamis? La, as-sadis insyaallah. Latihan ke-6. situ akan ada penjelasan insyaallah. Kita akan bahas paling tidak <clears throat> sedikit lebih uh, luas. Nah, walakin Hamidan atwalu minhu. Akan tetapi si Hamid <clears throat> lebih tinggi darinya, dari Usama. Innahu hmm, innahu Ma mana inna ya kan? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Innahu sesungguhnya hu dia. Dia. Dia, dia di sini kembali ke Usama. Hamid. La Hamid. Hamid. Sesungguhnya dia Domir itu ya kawan, kata ganti itu kembali kepada nama yang terdekat. Ada dua nama di sini, Usama sama Hamid. Mana yang lebih terdekat? Hamid. Hamid. Maka kembali yang lebih dekat, Hamid. Innahu sesungguhnya dia yaitu Hamid atwalu talibin fi fasrina. Atwalu talibin. Mana atwalu talibin? Siswa, yang paling tinggi. Siswa yang paling tinggi fi fasrina di kelas di, kelas, kelas kami. kami. Siapa yang paling tinggi tadi di kelas di kelasnya Ali? Hamid. Hamid. Waman atwalu talibin fi faslikum? Ali balik bertanya kepada Ahmad. Waman mana Waman? Dan siapa? Dan siapa? Atwalu talibin. Siswa, yang, yang paling tinggi. tinggi. Fi faslikum? Di dalam kelas. Di dalam kelas kalian atau di kelas kalian? Hmm. Apa jawaban Ahmad? Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Siapa yang bisa terjemahkan ini? Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Ayah. Fadal. La, la tataraddad. Tidak jangan ragu-ragu. Fadal. Salah tidak apa-apa. Nanti kita perbaiki. Siswa paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Nah, siswa paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Ibrahim. Di kelas siapa tadi nih? Mas Ahmad. Di kelas Ahmad. Kalau di kelasnya Ali siapa tadi? Hamid. Hamid. Karena di kelasnya Ahmad Ibrahim. Atwalu talibin fi fasrina. Siswa yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Nah. Adaftaruka hadha ya Ahmadu? Adaftaruka hadha ya Ahmadu? Hmm, siapa yang berkata ini? Ali. Ali. Adaftaruka hadha. Mana adaftaruka? Apakah Apakah daftaruk daftar? Mana daftar? Buku. Buku tulis. Buku tulis. Buku tulis. Daftaruka al-kafuna ka kamu kamu ka kamu nah anta al-kafuna anta. anta kamu nah anta adastaruka apakah pulpen ah, afwan apakah buku apakah buku tulis mu hadza ini ya Ahmad. ya Ahmad wahai Ahmad apakah ini buku tulismu wahai Ahmad inna khattaka jamilun jiddan Inna sesungguhnya khatta. Mana khat? Tulisan. Tulisan. Nah. Khattaka. Tulisanmu. Tulisanmu. Nah, kenapa khatta bukan khattu ya, kan? Inna. Karena ada inna. Ah, ada inna di situ. Inna. inna. Nah, khat di situ menjadi isim inna mansub, yaitu tanda masubnya adalah fathah. Inna khattaka sesungguhnya tulisan kamu, kamu di sini kembali ke Ali atau Ahmad ya, kan? Bapak Ibrahim? Ahmad. Nah, inna khattaka sesungguhnya tulisanmu wahai Ahmad jamilun jiddan. Bagus sekali. Masya Allah. Lihat Masya Allah ini uh, kalimat yang menunjukkan kekaguman. Kekaguman. Nah. Syukran ya Aliyu. Apa kata Ahmad ketika ya, mendengar kasih. komentarnya Ali? Syukran ya Ali. Terima kasih wahai Ali. Terima kasih wahai Ali. Khatti jamil. Diakui memang. Khatti Tulisan saya Bagus. Bagus. Wa khattuka ajmalu. Apa kata Ahmad Yahwan? Sambil merendah, sambil uh, apa namanya ini tidak menyombongkan diri. Yeah. Wa khattuka dan tulisan kamu khattu. Mengapa khattu di sini bukan khatta? Bukan katanya di, di atas tadi khatta. Kenapa khattu di sini, Yahwan? Karena tidak ada inna. Tidak ada inna. Simpel sekali jawabannya. Tidak ada inna. inna. Kalau ada inna berarti khatta. Kalau tidak ada ina maka kembali seperti semula dhammah. Khattu. Wa khattuka ajmalu dan tulisan kamu ajmalu lebih lebih lebih bagus. Kalau jamil bagus, kalau ajmalu lebih lebih, bagus. Masya Allah. Lihat <clears throat> bagaimana tawadunya si Ahmad Yahwan. Hmm. Dia akui putusannya bagus tapi lihat dia balik balik memuji uh, tulisannya si siapa? Ali, Ali. lebih bagus. Lebih bagus. Kita lanjutkan. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu? Man, mana man? Siapakah? Hadzal fata. Pemuda, pemuda ini. Nah, pemuda ini alladhi ya, ya ma'aka bersamamu bersamamu ya Ahmadu wahai, ya Ahmad. Ahmad nah man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu <coughs> eh, eh, Terjemah secara, secara keseluruhan ya Siapakah pemuda yang bersamamu ini wahai Ahmad Ka'annahu akhuka. Ka'annahu akhuka. Mana ka'anna? Seakan-akan. Nah, seakan-akan ka'anna di sini untuk ada dua dua makna. Tasbih. Ya? Di antaranya di sini untuk tasbih. Se seakan-akan atau sepertinya. Sepertinya dia, nah, dia di sini kembali ke Al-Fatah. nah. Lihat kembali ke Al-Fatah, bukan ke Ahmad. Para Ahmad yang lebih dekat. Kenapa tidak kita ambil lebih dekat? Iya. tuh siyak. Dalalatu tuh asia, Karena siyaknya apa siyak itu? Redaksi kalimat. Redaksi kalimatnya menunjukkan ke sana. Nah, ka'annahu sepertinya dia itu, dia ini bukan ke Ahmad. Tapi kembali ke Al-Fatah. Pak lebih jauh daripada Ahmad. Nah, itu karena tuh siyak menunjukkan bahwa itu bukan ke Ahmad tadi ke Al-Fatah. Sepertinya dia atau seakan-akan dia itu Akhuka. Mana akhuka? Saudaramu. Saudaramu. Mungkin karena lihat mirip orangnya dengan si Ahmad, ka'annahu akhuka. Sepertinya dia itu saudara kamu. Apa jawaban Ahmad? Naam. na Ternyata iya. Tapi sebelumnya kan ka'anna, di sini juga ka'anna itu sama seperti lakin Dia juga sama-sama saudaranya siapa? inna. Jadi inna itu kan punya saudara-saudara banyak. <laughs> Dan maksud maksud punya saudara artinya dia punya Eh, rekan-rekan yang yang fungsinya. fungsinya dan kerjanya sama. sama. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih rinci. Nam, ya, apa kata Ahmad? Ya, huwa, huwa di sini kembali ke Fatah. Al Fatah. Dia atau pemuda itu akhish syakiku Akhish syakiku Akhi, kalau kita putus akhi, hi yang panjang, Asyakiku Aliyah di, di, di, di belakang kalimat akhun, ma mana Aliyah huna? ana. Naam, al ya huna dhamir mutakallim ana. Huwa dia akhi saudara saya asyakiku sekandung. Asyakiku artinya sekandung. Sekandung. Apa kata Ali setelah itu? Aakbaru minka huwa am asgharu? Aakbaru minka huwa am asgharu? Sampai bisa terjemahkan ya, kawan. Apakah dia lebih tua atau lebih muda? Nah, apakah dia lebih akbar? Akbar di sini e, bisa berarti besar, besar, lebih besar darimu, atau di sini maksudnya lebih tua. lebih tua. tua. Akbaru minka, apakah dia lebih tua minka darimu? Darimu. Hua hua ini kembali ke fata. Al-fata am asgharu, apa dia lebih kecil? Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil? Apa jawaban Ahmad? Hua asgharu hmm. minni dia lebih muda minni dari dariku saya. saya. Berarti ini adiknya apa kakaknya berarti ya, Adiknya. Adiknya, adiknya si Ahmad. Nah. Lalu Ali bertanya tentang lain lagi, masalah lagi, lain lagi. <clears throat> fi ayyi mahja'in anta ya akhi, fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Mana fi ayyi? Di mana? Di, di bagian mana? Di bagian nah. mana? Ketika masuk mahja jadi di mahja yang mana? Ma mana mahja? Asrama. asrama. Asrama. Di asrama yang mana? Anta kamu wahai akhi, wahai saudaraku. Apa jawaban Ahmad? Ana fil mahja'il khamis. Saya di saya di asrama lima. yang kelima. kelima. Nah, al khamis itu artinya yang yang kelima. kelima. Ini uh, eh, al adat at tertibi. Bilangan yang menunjukkan urutan. urutan. Al, al, al khamsah lima al khamis yang kelima. kelima. Lihat, lihat bedanya ya, kawan. Ana ulang kalau khamsa artinya apa? Lima. Lima. lima. Al khamis kelima. Yang kelima. Yang kelima. Wahid apa tuh wahid? Satu. Satu. Yang ke satu bagaimana caranya? Ih, al, al awal. Al awalu. Nah, bisa al ahad wala nah, al ihda Nah. Aina wasalna eh ana fil mahja'il khamisi saya di eh, asrama nomor eh, asrama yang ke lima wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati wa huwa dan dan dia dia, dia di hmm. sini kembali ke mahja jadi dhamir itu kan bisa kembali ke orang bisa juga kembali kepada benda benda, benda mati selain orang di sini kembali ke asrama dan dia atau asrama itu ba'idun jiddan jauh sekali. di sini berkali-kali diulang ya, Ada jamilun jiddan, ada baidun jiddan. Baidun jiddan. Hmm, sebelum itu ada lagi, sudah nggak ada lagi. Tawilun jiddan. Tawilun. Huwa wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasah dan dia jauh sekali dari sekolah. Lihat ya kawan, ba'idun pasangannya harful jarnya an. Ba'idun pasangannya an. An. an. Jangan salah, karena kalau koribun min. min qaribun min tapi kalau ba'idun an. an. Ana apa kata Ali? Ana fil mahja'i samin. Saya di asrama yang ke kelima. Eh, asamin. Kedelapan. Kedelapan. Diambil dari kalimat hmm. samaniyah. samaniyah. Saya di asrama yang ke kedelapan. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Dan dia ab'ad kalau kalau ba'id jauh, kalau abad lebih jauh. Lebih, lebih jauh. min mahjaikum dari dari asrama dari asrama kalian. Berarti ternyata yang delapan lebih jauh lagi. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yang delapan di ujung sana bisa. Atau di mana itu? Ayyuhuma ahsanu? Hmm. Ayyuhuma ah, apa jawab apa pertanyaan ah- Ahmad kepada Ali? Ayyuhuma. Ayyu ma, mana huma di antara keduanya itu? Di antara keduanya sini kembali ke apa ya, kawan? Al-Mahja Al-Khamis dan Al-Mahja Al-Thamin. Asrama yang kelima dan kedelapan. Kedelapan lebih jauh. Al-Khamis lebih dekat. Tapi ayyuhuma ahsanu mana yang lebih baik? lebih bagus ahsan. Apa jawaban Ali? Al-Mahja'ul Khamisi, ah, afwan, Al-Mahja'ul Khamisu asrama yang kelima ahsanu, lebih lebih bagus. Apa sebabnya lebih bagus? fa inna ghurafahu awsa'u. Ah, dijawab di sini sama Ali. Mengapa ada lebih bagus? Fa inna karena dia karena sesungguhnya ghurafahu ruang. Ghuraf itu jamak daripada ghurfatun. Ghurfatun. Ghurfatun, ghurfatun, ghurfatun, ghuraf. Ghuraf. Fa inna ghurafahu. Lihat, akan ada inna maka harakat huruf terakhirnya fa ghurafahu. Bukan ghurafu, tapi ghurafah fa inna ghurafahu awsa'u karena sesungguhnya atau sesungguhnya eh, ruangan-ruangannya uh, lebih, lebih luas. Nah. Kamar-kamarnya lebih luas. luas. Wa nawafidahu akbaru. Wa nawafidahu dan uh, jendela-jendelanya nawafid jamak daripada nafidatun. Wa nawafidahu dan jendela-jendelanya akbaru lebih besar. Besar. Kalau lebih besar berarti anginnya lebih banyak. <laughs> Wa marahidahu anzafu. Marahid jamak daripada mirhadun. Mirhadun. mirhadun. Apa itu mirhadun? Toilet. Toilet. Dan toilet toiletnya anzafu lebih lebih bersih. Masya Allah. Dan lebih penting lagi, yang lebih yang tidak kalah bagus lagi wasururul lati fihi ajmalu dan apa ini asurur jamak daripada sarir dan tempat tidur tempat tidurnya allah fihi yang ada di dalamnya ajmalu lebih lebih baik Masya Allah <laughs> lebih luas jendelanya lebih besar apalagi lebih toiletnya kamar mandinya lebih bersih, bersih. apalagi terus lebih tidak hanya itu tempat tidurnya pun masya Allah, Allah. jamil ajmal laisa jamil ajmal ya. lebih bagus Nah, sebenarnya sudah kita bahas ini pada pertemuan sengaja anak bahas lagi siapa tahu yang hari ini baru saja ikut tidak ikut pada pertemuan kemarin. Nah, nah bisa jadi yang ikhwan, di rumah juga belum belum belum begitu paham. Nah, kita baca ikhwan, kita baca bersama-sama ikhwan studio. Sepertinya ini suasana ber ini membuat kita sedikit ngantuk akhir ya. <laughs> kita baca sama-sama ikhwan. Istami' summa karir. Mana istami' summa karir? Dengan kemudian ulangi. Nah, الدرس الثالث هيا الدرس الثالث الدرس الثالث كم طالبا في فصلكم يا علي كم طالبا في فصلكم يا علي في فصلنا أربعة عشر طالبا في فصلنا أربعة عشر طالبا الطلاب في فصلنا أكثر الطلاب في فصلنا أكثر فيه تسعة عشر طالبا فيه تسعة عشر طالبا يا علي يا, يا علي ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة اسمه أسامة هو طويل جدا هو طويل جدا أليس كذلك أليس كذلك أليس كذلك أليس كذلك kita hidupkan seluruh harakatnya ya kawan بلا هو طويل جدا بلا هو طويل جدا ولكن حامدا أطول منه ولكن حامدا أطول منه إنه أطول طالب في فصلنا إنه أطول طالب في فصلنا ومن أطول طالب في فصلكم ومن أطول طالب في فصلكم أطول طالب في فصلنا إبراهيم أطول طالب في فصلنا إبراهيم أدفترك هذا يا أحمد أدفترك هذا يا أحمد إن خطك جميل جدا إن خطك جميل جدا ما شاء الله ما شاء الله شكرا يا علي شكرا يا علي خطي جميل خطي جميل وخطك أجمل وخطك أجمل من هذا الفتى الذي معك يا أحمد من هذا الفتى الذي معك يا أحمد كأنه أخوك كأنه أخوك نعم هو أخي الشقيق نعم،, نعم هو أخي الشقيق أأكبر منك هو أم أصغر أأكبر منك هو أم أصغر هو أصغر مني هو أصغر مني في أي مهجع أنت يا أخي في أي مهجع أنت يا أخي أنا في المهجع الخامس أنا في المهجع الخامس وهو بعيد جدا عن المدرسة وهو بعيد جدا عن المدرسة أنا في المهجأ الثامن أنا في المهجأ الثامن يا إخوان أنا في المهجأ الثامن أنا في المهجأ الثامن وهو أبعد من مهجعكم وهو أبعد من مهجعكم أيهما أحسن أيهما أحسن المهجأ الخامس أحسن المهجأ الخامس أحسن فإن غرفه أوسع فإن غرفه أوسع أوسع أوسع ونوافذه أكبر ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف ومراحيضه أنظف والسرر التي فيه أجمل والسرر التي فيه أجمل نعم انتهينا من القراءة وانتهينا من الشرح والآن نفتح المجال للمستمع Baik pendengar raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita buka layar interaktif bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kami di line telepon 0218236543. Silahkan di 021 823 6543. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo dengan siapa di mana? Dari Pak Budi di Tambun. Baik. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Pak Budi. Alhamdulillah ana bi khair Ustaz. Baik. Baik, fadal Pak Budi silakan dibaca. Ad-darsus salis. Nah. Kam taliban fi faslikum ya Ali? Jangan lupa Pak Budi diterjemahkan. Iya. Berapa siswa di dalam kelasmu wahai Ali? Nah. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Di dalam kelas kami ada 14 siswa. Nah. Eh, at-tullabu fi faslina aktsaru fihi 19 taliban. Siswa di dalam kelas kami lebih banyak. Nah. Di dalamnya 19 siswa. Sahih. Ya Ali, mas Ya Ali, masmu masmu talibil jadidil jadidil ladzi jaa amsi. Sekali lagi Pak Budi, masmu talibil. Ya Aliyu muktali bil jadi ladhi ja'a amsi. Nah. Wahai Ali, siapa nama siswa yang baru yang datang bersamamu kemarin? Nah. Ismuhu Usamatu. Namanya Usama. Naam. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Dia tinggi sekali. Bukankah demikian? Nah. Bala huwa tawilun jiddan. Betul. Dia tinggi sekali. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Dan akan tetapi Hamid itu lebih tinggi daripadanya. Nah. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia lebih tinggi siswa yang siswa yang paling tinggi di dalam kelas kami. Sahih. Waman atwalu wa man atwalu talibin fi faslikum dan siapa siswa yang lebih tinggi di dalam kelas kamu. Abwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Siswa yang lebih tinggi di dalam kelas kami adalah Ibrahim. Baik, syukuran Pak Mau Rudi. bertanya, Ustaz. Fadal. Ini yang <clears throat> tadi Ustaz bilang ba'idu, ba'idun itu uh, apa tadi namanya? An, pakai an itu. Ya? Sahih. Nah, ya. Nah, ini yang di bawahnya ab'adu, ini min. Di iya. bawahnya ini wahwa ab'adu min. Itu kan ab'idun dengan ab'adu itu hampir sama kan Ustaz artinya itu. Eh, nah, nah. Sepertinya ya. di sini dibedakan karena ab'adu isim tafdil, maka dia oh. tidak menggunakan tidak menggunakan an seperti dia sebelum jadi isim tafdil. Oh iya, silakan. Nah, Ustaz. sepertinya begitu, nah. Mm -hmm. Ya, syukran Ustaz. Ah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah. jazakallahu khair Pak Budi di Kambun. Bagi para pendengar yang lain silahkan bagi Anda yang ingin berinteraktif di 021 823 6543. Melanjutkan pembacaan dari dialog pada das yang ketiga halaman ke halaman 18 ya silahkan Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya dengan siapa di mana Dengan Pak Rahmat di Cibitung Pak Rahmat di Cibitung Iya Nah Pak Rahmat kaya haluk Alhamdulillah ya khair. Masya Allah. Sepertinya baru pertama kali Pak Rahmat ini. Iya, iya. Masya Allah. Silakan Pak Rahmat. Iya, iya. Diteruskan bacaannya. Adaptaruka hadha ya Ahmadu Inna khotoka jamilun jiddan. Nah, khotoka Toknya di tasdid. Inna khotoka jamilun jiddan. Nah. Masya Allah. Nah. Syukron ya Aliyu. Pak Rahmat, diterjemahkan dulu. Apakah buku tulis ini milikmu wahai Ahmad? Nah. Sesungguhnya tulisannya bagus sekali. Tulisan kamu? Sesungguhnya tulisan kamu bagus sekali. Nah. Masya Allah. Masya Allah. Nah. Syukron ya Aliyu. Terima kasih wahai Ali. Hati jamilun tulisanku memang bagus. Wa khattuka ajmalu. Dan tulisanmu lebih bagus lagi. Naam, naam, Masya Allah. Man hadha fatallati ma'ata ya Ahmadu. Sekali lagi Pak Ahmad. Man hadha fata. Man hadha fata. Man hadha fata. Man hadha fata alladhi ma'aka ya Ahmadu. Naam siapakah pemuda yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu ahuka. Sepertinya dia saudaramu. Naam. Naam. Wa akhi syakiku. Sambung Pak. Akhi syakiku. Naam, huwa akhi syakiku. Sekali lagi, akhi syakiku. Naam, huwa akhi syakiku. Naam. Nar, dia saudara kandungku. Nah. A'akbaru minka huwa am asharu? Apakah dia lebih besar darimu atau lebih kecil? Nah. Huwa asharu minni. Ghainnya diperbaiki ya. Pak Rahmat. Asgha, gharu. Huwa asharu minni. Baik. Dia lebih kecil dariku. Nah, lebih kecil di sini maksudnya lebih muda mungkin kali Pak ya? Iya, iya. Nah, baik, syukuran Pak Rahmat. Jazakallah khair. Ada pertanyaan Pak Rahmat? Uh, cukup Taib. Baik, syukuran ah. Jazakallah khair. Ya. Baik. Ya, jazakallah khair kepada Bapak Ahmad di Cibitung Tep. Bagi para pendengar yang lain silahkan di line telepon 021 823 6543. Masih melanjutkan uh, dialog masih yang terdapat dalam dars yang ketiga halaman ke-18. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa di mana? Uh, Indra Sapi Cilacap. Naam, Ah Indra, kaifa haluk? Uh, Alhamdulillah. khair. Masyaallah. Sepertinya pertama kali antum menelpon sini ya, Indra ya? Uh, udah beberapa kali. Alhamdulillah. Fadhil Indra, silakan silakan dibaca. Uh, Ali, fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ahmadu, ana fil mahja'il khamsi. Uh, min fadlik ya Indra, diterjemahkan dulu. Oh, iya. E, di asrama manakah engkau wahai saudaraku? Nah. Ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Saya berada di eh, saya di di asrama yang kelima dan asrama itu sangat jauh dari uh, universitas. Ana e, Ali, ana fil mahja'is samini wa huwa ab'adu min mahjaikum Naam. mahja'at mahjaikum Naam. Eh, saya berada di asrama yang ke-8 dan asrama itu lebih jauh dari asramamu. Naam. Ayyuhuma ahsanu? Manakah dari keduanya yang lebih bagus? Naam. Al-mahja'ul khamisi ahsanu. Kenapa khamisi? Khamisu. Eh, al-mahja'ul khamisu ahsanu fa innahu ghurafahu awsa'u fa inna ghurafahu fa inna ghurafahu awsa'u nah terjemahkan dulu eh, asrama yang kelima lebih bagus nah. Di, eh, sesungguhnya dia memiliki kamar yang luas nah wanawa fidha wanawa wanawa fidahu akbaru nah wa marahidat ومراخضه أنظف نعم والسرور التي فيه أجمل sekali lagi والسرور والسرور التي فيه والسرور التي فيه أجمل نعم terjemah dan jendelanya lebih besar. Nah, jendela-jendelanya? Dan jendela-jendelanya lebih besar. Nah. Dan toiletnya lebih bersih. Nah. Serta uh, tempat tidurnya lebih indah. Lebih bagus. Ya. Nah, Ya. Syukuran Ada pertanyaan nah, Nah, Hendra? Nah, fadal, fadal. ini Ustaz, untuk yang percakapan yang kalimat ketiga, Ahmad Ya. Itu kan masmuk tolidil jadi itu polidilnya dikarenakan uh, eh, mudaf mudaf ilaih Ustaz ya. Naam sahih. At-talidi mudafun ilaih. Ya, kemudian jadidinya ini dikarenakan ada man'ut sama naatnya itu Ustaz. Al-jadidnya. Apa sifat? Iya, Ya, sahih. al-jadid. Ya. Al-jadid al-jadid itu itu naat dari at-talib, sifat At-talib. dari at-talib. Oh, Nah. ya. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب الآن نستريح أولا خمس أو عشر دقائق Baik, pendengar raja kita akan lihat sejenak. Jangan kemana-mana tetap dalam kajian bimbingan bahasa Arab. Kita akan simak beberapa fatwa ulama berikut ini. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما الناس على مكف ونزلناه تنزيلا رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة Pertanyaan Apakah pengertian kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam Makna La ilaha illallah adalah Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Ia terdiri dari nafi atau penyedaan dan isbat atau penetapan La ilah artinya meniadakan seluruh ibadah kepada selain Allah. Illallah artinya menetapkan seluruh ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Adapun kalimat Muhammad Rasulullah maknanya adalah menetapkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, tunduk kepadanya baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengannya baik perkataan, amalan, niat dan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan atau dengan ungkapan lain makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang dan agar beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. فتاوى مختارة Pertanyaan Apakah mempelajari ilmu syariat itu wajib? Ilmu syariat ada dua macam. Ada yang wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, yaitu mengetahui apa yang dapat meluruskan akidah dan ibadah seseorang dan apa-apa yang tidak boleh ia jahil terhadapnya seperti mengetahui tauhid dan syirik, mengenal pokok-pokok iman dan rukun Islam, mempelajari hukum-hukum solat, tata cara wudhu dan bersuci dari janabat dan lain sebagainya. Atas makna inilah ditafsirkan hadis Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah farbu atas setiap muslim. Macam kedua adalah fardu kifayah, yaitu mengetahui semua bab-bab ilmu agama, perincian-perincian masalah dan dalil-dalilnya. Apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, bagaimanakah hukum bagi laki-laki menggunakan kalung? Jawab, memakai kalung dengan tujuan menghias diri dengannya adalah haram, karena kalung itu merupakan perhiasan wanita, sehingga orang laki-laki yang memakainya dihukumi telah menyerupai kaum wanita. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Pengharaman dan dosanya semakin bertambah berat jika kalung itu terbuat dari emas, karena ia diharamkan bagi kaum laki-laki dari dua sisi. Pertama, berdasarkan ijma, karena kalung itu terbuat dari emas. Dan kedua, karena ia menyerupai kaum wanita. Kemudian kejelekannya akan semakin bertambah lagi jika kalung itu berbentuk binatang atau raja. Sedangkan yang paling besar dosanya dan dipandang paling keji jika kalung itu berbentuk salib atau terdapat gambar salib di dalamnya, sehingga kalung tersebut diharamkan tanpa kecuali termasuk padanya kaum wanita. Dengan demikian, maka diharamkan bagi kaum wanita muslimah memakai kalung yang bergambar, baik gambar manusia, binatang, burung, dan yang lainnya, atau di dalamnya terdapat gambar salib. Jadi kesimpulannya, bahwa diharamkan bagi kaum laki-laki dan kaum wanita memakai kalung yang di dalamnya terdapat gambar salib. Hanya Allah yang maha mengetahui. Syekh Uthaymin, Fatawa Mu'asirah, halaman 66. فتاوى مختارة Kumpulan fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala Al-ilah huwal ma'budul haq فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى هذا موجود من بعض الناس وهو غلط ظاهر ومن وسائل الشر والفساد شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحج ركن من أركان الإسلام لكن من نعمة الله المشايخ واجب في العمر إلا ما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رجع راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة إخوة الإسلام الله سبحانه وتعالى برفرمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ya akhwan fiddin, azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu ya kita harus belajar Gak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu gak mungkin innal insana lam yulad aliman sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu ini perkataan seorang sahabat semua manusia lahir dalam keadaan jahil dalam keadaan bodoh dalam keadaan tidak tahu apa-apa kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud kalau Allah, kalau Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu. Generasi terbaik dari umat ini yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan. Sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an generasi terbaik dari umat ini. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد Pendengar raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan uh, eh, bagi yang baru bergabung bersama kami dalam uh, pembahasan ini, kita telah membaca dialog dan nas yang terdapat pada pelajaran yang ketiga, halaman yang ke-18. Dan kita lanjutkan kembali kepada Ustaz Fayyad Fadl Mashkura. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Taib ya, kawan. wasil, kita lanjutkan kembali. Uh, qara'na al-hiwar, sudah kita baca dialognya. Wal'an naqra' at-tamrin al-awwal. Kita baca at-tamrin al-awwal, latihan yang pertama. Dan kalau anda perhatikan di latihan pertama ini ya kawan, uh, eh, hanya ada ada empat pertanyaan saja di sini. Dan ini berkaitan dengan dialog yang baru saja kita baca. Artinya kalau anda paham dialognya, insya Allah tidak sulit menjawab soal-soal di sini. Wahid, soal awal. <clears throat> Nah, man yaqra? Soal awal. Naam ya, San. واحد كم طالبا في فصل أحمد في فصل أحمد تسعة عشر طالبا في في فصل أحمد تسعة asyara taliban. Tarjim? Berapa siswa yang terdapat dalam kelas Ahmad? Nah. Di dalam kelas Ahmad terdapat 19 siswa. Naam, 19 siswa sahih. Nah. طيب استمر اثنان اثنان يبدو أن الميكروفون صغير جدا تكبركم نعم اثنان كم طالبا في فصل علي في فصل ايه علي ولا علية ولا علي علي في فصل علي مضاف إليه <laughs> كم كم طالبا في فصل علي مرة أخرى كم طالبا في فصل علي في فصل في فصله أربعة عشر طالبا نعم في فصله أربعة عشر طالبا ترجم Berapa jumlah murid yang ada di kelas Ali? Nah. Di kelas Ali ada 14 murid. Nah, ahsan. Thalatha. Memang serasa siapa yang siap? Siapa yang siap? Fadalah, serasa. Serasa. Man atwalu talibin fi fasli Ahmad? Nah. Atwalu talibin fi fasli Ahmad Ibrahim. Nah, atwalu talibin fi fasli Ahmad man? Ibrahim. Ibrahim. Tarjim? Siapakah murid tertinggi di kelas Ahmad? Nah. Mur eh, murid tertinggi di kelas Ahmad adalah Ibrahim. Sahih. Nah. La ajabta Ibrahim sahih. La ajabta fakat bi kalimah wahida. Kalau antum jawab dengan satu kata saja Ibrahim, halas harus sahih. Nah, tadi di sini kita minta jawabannya lengkap. Ah, Atwalu talibin fi fasli Ahmad Ibrahim. Nah, kalau jawab nuridu jawaban kamilan. Kita minta jawaban yang yang sempurna di sini. Nah, arba. Terakhir <coughs> arba, anta? Musta'id? Nah. ومن طويل طليبا في الفصل علي ومن أطول ومن أطول طليبا في الفصل علي طالب طالب في الفصل علي نعم في الفصل نعم في فصل علي سبعة أطوال طالب في فصل علي فصل علي سبعة Siapa yang paling tinggi di situ? Hah? Sohe? La. Hamid. Hamid. Hamid. Naam. Atwalu talibin fi fasli aliyin. Hamid. Hamidun. Naam. Hamid. Hamid. Ajib. Naam. Nah. Ijabah kamil. Naam. Dari ijabah kamilah. Sekali lagi diulang sekali lagi. Atwalu talibin. Atu. Atwalu talibin fil fasli. Fi fasli. Fi, fi fasli علي علي سبعة حامد حامد نعم أطول طالب في فصل علي من حامد نعم أحسنت طيب التمرين الثاني ضع هذه العلامة ما معنى الضاء بريكن letakkan atau berikan. Hadhihi al-alamah. Mana hadhihi al-alamah? Tanda, tanda ini, hmm. adalah alamah tanda. Kalau di sini alamah, alamat. Nah, lihat beberapa kata Indonesia itu dari bahasa Arab sebenarnya. Alamah. As-sahih, tanda apa? Checklist. Checklist. Nah, amamal jumalis sahihati. Amama? Di depan. Di depan. Al-jumalis sahiha. Kalimat. Kalimat-kalimat yang benar. Benar. Wahadil alamah dan tanda ini tanda apa namanya? Silang. Silang Amal jumalilati laisat sahihatan di depan kalimat-kalimat yang tidak benar, benar sahlun jiddan as-sahih antum kasih tanda ini al-khata kasih ini nah paham itu Sahih. checklist untuk yang benar kha- eh, silang untuk yang khata yang salah nah nah aina nabda أنا ست- تفضل لا تنسى أن تذكر الرقم واحد اثنان ثلاثة هكذا واحد نعم الطالب الجديد الطالب الجديد الذي جاء أمس أسامة اسمه أسامة صحيح صحيح صحيح يا اخوان الجواب صحيح صحيح آه. صحيح ولا خطأ صحيح صحيح صحيح. نعم. انظر الفقرة الثالثة يا علي ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة صحيح هذا هو نعم الجواب صحيح نعم اثنان اثنان حامد في فصل أحمد حامد في فصل أحمد أحمد ولا أحمد ولا أحمدي أحمد أحمد. في فهد في فصل أحمد نعم بالضبط مضاف إليه مجرور بالفتحة لماذا مجرور بالفتحة آه، مصاريف غير منصرف نعم صحيح ولا خطأ يا حمد حكمت خطأ Hamid di kelasnya Ahmad Sahih wala khata khata khata. Naam. Naam. Yang benar adalah sahih Hamidun fi fasli Aliyin. Hamidun fi fasli Aliyin. Hamid di kelasnya Ali. Lihat bagaimana dari mana kita tahu itu di kelasnya Ali? Innahu atwalu talibin fi faslina. Kalimat si Ali, innahu sesungguhnya dia, dia ini kembali ke Hamid. Nah. Salasa. Aina man yaqra salasa? Anta, fadal. Al-Mahja'u Al-Mahja'u Al-Thamin Al-Thaminu Gurufahu Gurufahu Naam Naam Sahih wala khata? Benar apa salah ini? Khata Terjemahkan dulu Al-Mahja'u Thamin Apa arti Al-Mahja'u Thaminu? Iya, asrama yang ke-9 Eh, ke-9? Ke-8 Ke-8 Gurufahu Awsa' ruangannya lebih Luas. Luas. Sahih wala khata? Ini benar apa salah? Sahih. La. Khata. Khata. Ini salah ini. Ini salah. Kalimat ini salah. Salah. Yang benar bagaimana? As-sahih mana? Al-mah. Al-mah. jaul khamis. Oh, al mah jaul khamis Ghurafahu awsah. Asrama ke-8 apa asrama ke-5 yang lebih luas ya, Wan, ruangannya? Al-Mahja'ul Khamis. Al-Mahja'ul Khamis. Asrama yang ke-5. Yang ke-8 berarti di sini salah. Nah. nah. Arba'ah al-akhir. Arba'ah. Al-Mahja'ul Thaminu ab'adu min al-Mahja'il Khamis. Nah. Terjem awalan. Asrama ke-8 asrama yang ke-8 lebih jauh dari asrama yang kelima. Lebih jauh dah. Sahih wala khata? Sahih. Sahih. Sahih. Nah. Betul, yang ke-8. Nah. Baik, uh, eh, naftah al-majal lil mustami'. Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar Roja untuk berinteraktif lebih uh, luas kembali, lebih lanjut lagi dalam tamrin-tamrin ini di line telepon 0218236543. Silahkan, Assalamualaikum. Iya, Umu Ihsan di Keranggan. Iya. iya. Nah, Umu Ihsan, kaifah haluki? Alhamdulillah, Ustaz. Nah. Tafadhali, silakan silakan Umaisyah Rakum wahid Nah Kam taliban fi fasli Ahmad Fi fasli Ahmad Tis'ata asyarata taliban Fi fasli Ahmad tis'ata Fi ah. fasli Ya tis'ata asyarat Asyara taliban Saya wala khata ya Khan. Sahih Nah Terjemahkan dulu Umaisyah Berapakah siswa di dalam kelas Ahmad? Naam. Di dalam kelas Ahmad terdapat 19 siswa. 19 siswa, naam. Isnan. Isnan. Kam taliban fi fasli ali Berapakah siswa di dalam kelas Ali? Fi fasli ali arba'ata arba'ata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Taliban. Terjemahkan, terjem. Di dalam kelas Ali terdapat 14 siswa. Baik. Syukran Om Ihsan. Ada iya. pertanyaan Om Ihsan? Oh iya. Terus kemarin Al, Al Barkia tuh itu uh, telegram start itu. Iya, memang. Jadi bukan foskilan. Terus uh, tadi jawaban Ikhwan tuh di studio untuk apa nomor ketiga uh, Salasa. Nah. Man atwalu talibin fi fasli Ahmad benar secara bahasa, tapi kalau saya tulis sepertinya kalau saya tulis atwalu talibin fi fasli Ahmad Ibrahim, seakan satu nama Ahmad Ibrahim. Uh. Kalau jawabannya fi fasli Ahmad atwalu talibin Ibrahim itu mungkin secara bahasa, secara tulisannya benar. Gimana Ustaz? Saya masih belum paham tadi yang kedua Om Ihsan. Sekali uh, lagi. Eh, tadi kan jawaban yang hmm, nomor nah. tiga. Mm uh, Jawabannya atwalu talibin fi fasri iya, Ahmada Ibrahimu. Eh, Ibrahimu. Seharusnya akan Ahmad ini jadi uh, Ahmad, ah, Oh iya iya. Satu nama. Bergandengnya Ahmad dengan Ibrahim ah, di situ ah, seakan-akan iya. jadi ini betul betul. Iya, tapi kalau dijawab fi Bagaimana eh, jawabannya? Kalau fifas di Ahmadu atwalu talibin Ibrahim nah, sepertinya benar gitu. Nah, atau fifas di Ahmad Ibrahim atau atwalu talibin. Hakada? Nah, tadi kalau kalau tadi dengan dengan jawaban Ummu Hisan tadi itu benar dari sisi uh, gaya bahasa Indonesia. Kalau menggunakan gaya bahasa Indonesia itu betul, tapi itu bukan gaya bahasa Arab Ummu Hisan. Iya, yang mana uh, jadi yang benar adalah yang disebutkan tadi oleh Ikhwan di sini atwalu talibin fi fasli Ahmad, Ahmada Ibrahim. Ahmada nah, Ibrahim. Nah, nah harakatnya saja yang harakatnya saja yang nanti akan membedakan fi fasli Ahmada Ibrahimu. Nah, dari harakatnya oh. orang akan tahu mana ya. jawabannya apakah Ahmad atau Ibrahim. Kalau hmm. kalau Ahmada berarti dia mudhafun ilaih dari fasl. Iya. Nah. Terus kalau yang tadi ini yang jawab salah Pak betul nih Nomor tiganya juga al-mahja'u saminu gurafahu. Ausa'u. Uh, eh, iya. Kalau yang di dialognya kan ada inaknya ya jadi gurafahu. Nah. Kalau guro guro ah, sahih, juga, sahih. Kan nah. gurafahu juga. Nih. Sahih, sahih. Gurafuhu seharusnya ya, gurafuhu. Seharusnya kan gurafuhu, iya. Sahih, sahih. Nah, misan. majelis sekali Ummu Sani. Jazakallah khair. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga tadi komentar dan ada satu pertanyaan tadi. Iya. Eh, oh enggak, komentar tadi mengenai kalimat barqiyah. Memang di, sudah kita jelaskan kemarin bahwa barqiyah kalau kita lihat di Al-Mu'jam Al-Wasit eh, kamus Al-Mu'jam Al-Wasit itu terjemahannya adalah risalah alati tursal an at-telegraf. Surat yang dikirim melalui telegram. Maka telegram, ya betul, telegram. Nah, cuman anak kemarin bilang telegram pada zaman ini sudah bisa dikatakan sudah bisa jadi mungkin sudah tidak ada di, di kota-kota seperti kita ini sudah tidak ada. Maka tadi kemarin kita terjemahkan pos kilat karena kalimat bark itu artinya kilat, al-bark. Dalam surah Al-Baqarah bagaimana ya, kawan? Al-Baqarah ketika menceritakan tentang orang-orang munafik bagaimana? Eh, pada kulihal, al-barqiyah artinya memang arti asalnya adalah telegram. Nah, tapi kita terjemahkan kemarin menjadi pos kilat karena melihat telegram sudah tidak lagi sekarang. Nah, Wallahu a'lam. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang lain di belakang Umu Ihsan. Silahkan di 0218236543. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Mas Firman Syah dari Serpong. Baik. Firman Syah. Pak Firman Syah. Iya, nah. Iya, Pak. Sepertinya suaranya Pak Firman Syah tidak asing lagi bagi kita ini Pak Firman Syah. Kembali eh. Pak Firman Syah. Alhamdulillah, ana bi khair. Eh, kaifa wa kaifa anda ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khairin aidan. Ya. Masya Silakan, tafadhal Tahir Ransha. Tafadhal. Rakam 3 wa 4. 3 dan 4 warna. Al-muhja'ul thamin gurufuhu awsa'u. Ah, la la ya akh أخ فرمشاه Tamrin al-awwal, latihan yang pertama masih oh masih latihan nah, yang pertama nah Man atwalu talibin fi fasli Ahmad. Nah. Uh, siapa siswa yang tinggi di dalam kelas Ahmad? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi, ya. Nah. Jawabannya? Oh, Jawabannya uh, Ibrahim. Nah. Aslina Ibrahim. Jawabannya Ibrahim. Sahih Ibrahim? Ibrahim yang tertinggi di kelas Ahmad? Nah, kalau Pak Firman Firmansyah jawab dengan kali satu kalimat saja, Ibrahim memang sudah benar jawabannya. Tapi kita minta jawabannya e, lebih sempurna. Jadi kita katakan atwalu talibin. Atwalu talibin. Fi fasli Ahmada. Ahmada. Baru kita bilang Ibrahim. Ibrahim. Nah, sekali lagi Pak Pak Firmansyah silakan Pak. Atwalu talibin. Jawabannya? Jawabannya atwalu talibin fi fasli Ahmada Ibrahim. Naam. Arba'ah. Silakan arba'ah. Arba'ah wa man atwalu talibin fi fasli ali. Naam. E, dan siapa siswa yang tertinggi di dalam kelas ali? Naam. Jawabannya lengkap? Jawabannya atwalu talibin fi fasli ali hamidan. Hamidun. Hamidun. Naam. Atwalu minhu. Naam. <laughs> Ya. Atwalu talib fi fasri Ali Hamidun. Sudah cukup itu aja Pak Ustaz. Eh, eh, eh, Pak Ustaz mau nanya nih Pak Ustaz. Nah, Pak silakan, silakan. Mau nanya yang di halaman 14. 14. Kemarin ketinggalan. Sementara anak bukan dulu 14. Ya, silakan. Uh, di sini kan ada uh, laisat Lasna lafta ya. Oh, nah, kalau iya. jelaskan tentang tasrifnya, tasrif anta, antuma, antum, anti, antum, antuna. Karena di sini lafta bukan laista atau gimana? Eh, ah, di situ. Iya, iya, iya. Syukran ya jawabannya, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini pertanyaan Pak Ahmad, eh, Pak Firman Syah berkaitan dengan yang ada di halaman 14 di latihan ketiga, di situ ada tasrif laisa yang dimusnatkan atau digabungkan dengan kata ganti. Ada ana, anta, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Di sini pertanyaan Pak Akhir Nasya tadi khususnya berkaitan dengan kenapa lasta bukan lais, lais, apa gimana? Laisata. Kenapa ya-nya di situ? Hilang. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kadang e, ada satu atau dua huruf yang kita hilangkan ketika terjadinya perubahan Ketika laisa digabung dengan anta lalu lalu ya-nya hilang, itu biasanya terjadi karena ingin menghindari ketidakcocokan. Untuk menghindari ketidakcocokan. Karena kalau kalau ya-nya masih ada di situ bagaimana ikhwan kira? Agak berat bagi lisan, berat bagi lisan. Sinnya harus mati karena huruf terakhirnya apa? Sin kan? Sedangkan huruf keduanya ya juga mati. Dan dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf mati ketemu. Karena kalau kalau ya-nya masih ada, lalu sinnya juga ada dan ya-nya mati, sinnya mati, bayangkan ada dua huruf mati bergabung. Dan dalam bahasa Arab itu tidak boleh ada dua huruf mati ketemu. Kalau ada seperti itu maka salah satunya harus dihidupkan. Nah, di sini bukan dihidupkan, tapi dihilangkan karena ya <clears throat> ya dalam bahasa Arab itu biasanya dianggap seperti huruf illah. Apa itu huruf illah? mereka punya istilah huruf harfu illah. Illah itu artinya uh, huruf yang sakit. Al-illah itu al-maridah artinya yang sakit. Nah, huruf seperti ini biasanya di, dihilangkan. Iya. Nah, wallahu a'lam. Baik, demikian Pak Firman saya mudah-mudahan bisa difahami Baik. Kita berikan kembali kesempatan bagi pendengar raja di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Umu Ahsan Bekasi. Nah, Umu ahsan dan Ahsan hampir sama suaranya tadi. Umu Ahsan apa Umu ahsan ini? Umu Ahsan. Oh, Umu Ahsan, maaf. Ya, silakan Umu Ahsan. tamrin asani, latihan kedua. Wahid. Nah, dua nomor untuk Umu Ahsan. Atulamu jadi dulazi ja'a amsi ismuku Usama tuh. Nah, diulang sekali lagi Umu Ahsan. Ada yang belum tepat. Jadi dulazi. Atulab atau at-talib. At-talibul jadidul ladzi jaa amsi ismuhu Usama tuh. Naam, sahih. Nah, kalau gitu. sahih. Sahih? Naam, sahih. sahih. Naam, sahih. Benar. Naam. Isnan. Isnan. Hamidun fi fasli ahmadah. Sudah diterjemahkan belum dari Ummu Hasan? Oh, belum. Nah, silakan terjemahkan belum, mas? Pelajar baru yang di yang datang kemarin namanya Usama. Naam, kalimat ini sahih, benar. Nah. Isnan. Hamid Isnan Hamidun fi fas fi fasli Ahmada. Nah, kenapa Ahmad Ahmada bukan Ahmadu? Mu Hasan. Mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf. Uh, ah, ah, sedangkan dia posisinya sebagai mudhof ilai. Ya. Naam, seharusnya majrur. Uh, ah, uh. Hmm, majurnya dengan apa di sini? jadi mansub. Dengan fathah. Nah, Nah. Ini khata Ustaz. Khata, ya. Yang benar bagaimana? Al-sahih mana? Hamidun fi fasli Ali. Naam, nah, Hamid di kelasnya? Fi fasli Ali. Di kelasnya Ali, bukan kelas iya. Ahmad. Ustaz mau nanya. Ya, silakan, silakan Om Hasan. Di ini rokam salah sasar Ustaz. Salah sasar? Nomor 13. Ya. Nah, pertanyaan Bilal alaka ihwatun. Alaka ya, ihwatun. Mm -mm. Nah, dari bawah Ustaz, halam, halam dari bawah. Pertanyaan Bilal empat dari bawah Ustaz. Empat dari bawah. Mm -mm. Tamrin Alaka ikhwatun. Alaka ikhwatun. Uh-uh. Latihan keberapa itu Umu? Latihan ini uh, dialog Ustaz. Dialog ada Sotalis. Uh, uh-uh. nomor tiga, uh, halaman 13. Oh halaman 13. Uh -huh. Anda dengar tadi baris 13. Nah halaman 13. Uh-uh tiga dari uh, tiga dari bawah. Nah, empat, A, ah. eh, empat dari nah, ya. Ala ka ikhwatun. Nah, pertanyaannya? Eh, kan pertanyaan kan jawabannya la lai sekali ikhwatun. Nah. Seandainya jawabannya la mali ikhwatun itu ada perbedaannya tidak Ustaz? La, tidak ada. Langsung bisa. Bisa laisa diganti dengan ma. Bisa, karena laisa dan ma sama-sama menunjukkan itu an-nafyu. Nah. Oh, gitu, nah. yang kedua Ustaz, kan kalau di bahasa kita saya punya misalnya saya punya buku itu sama saja saya memiliki buku gitu kan Ustaz. Tetapi kalau bahasa Arab saya punya itu indi dan li gitu kan Ustaz. Nah. Sementara kalau memiliki itu ada du, datu, dawatu dan apa? Pokoknya semisalnya itu. Lah itu untuk pertanyaan untuk untuk kalimat yang seperti apa aja begitu Ustaz. Oh, sebelum sebentar, sebentar, saya pahami tadi um, bagaimana Umah silakan diulang lagi Umah pertanyaannya. Kalau di bahasa kita kan saya memiliki buku sama saja saya punya buku kan gitu Ustaz. Ya, saya memiliki uh, buku. Ya, kalau bahasa kita begitu. Ya, tidak iya, masalah. Kalau bahasa Arab kalau saya punya itu indi dan li kan gitu. Iya, iya. iya. Uh, uh, lalu lalu kalau memiliki ada du lagi kan Ustaz du dan ah, ya, ya, gitu ya, kan. Ya, ya, ya. Nah itu untuk kalimat seperti apa aja begitu Ustaz. Nah, nah, demikian. Jazakallahu khair. Iya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mirip seperti tadi komentarnya um, siapa Umu Ihsan tadi ya. Uh, perlu sebelum anda jawab perlu diingatkan di sini bahwa kita belajar bahasa Arab di sini. Dan memang dalam tahapan pembelajaran bahasa Arab itu kadang, e, bukan kadang, itu kita akan melewati beberapa tahapan. Tahapan pertama orang yang belajar bahasa Arab itu nanti akan membawa gaya bahasa aslinya ke, ke gaya bahasa yang akan yang dia pelajari sekarang. Gaya bahasa kita itu biasanya bagi orang yang pertama kali belajar bahasa Arab itu nanti akan dibawa ke gaya ke gaya bahasa yang dipelajari. Sekarang kita belajar bahasa Arab. Kadang kita masih menggunakan sistem terjemah gaya bahasa kita ditransfer ke bahasa Arab. Nah, nah ini ini ini sebenarnya salah satu tahapan yang pasti akan dilewati. Itu normal, alami, biasa saja. Tapi ini tidak tepat. Tidak tepat. Karena gaya bahasa Arab itu punya punya gaya tersendiri yang yang yang unik dan khusus beda dengan gaya bahasa kita. Kadang susunan-susunan katanya bagi bagi gaya bahasa kita agak aneh, tapi gaya bahasa mereka ini benar. Maka dalam dalam menilai benar atau salahnya, itu bukan dengan menilai dengan gaya bahasa kita, tapi dengan gaya bahasa Arab. Nanti insya Allah pada tahapan berikutnya setelah kita lama belajar bahasa Arab, nanti kita akan mulai sedikit-sedikit di tahapan kedua bercampur antara gaya bahasa Arab dan gaya bahasa kita tercampur. Sudah mulai tercampur. Nanti pada akhirnya setelah berapa lama kita terus belajar, akhirnya nanti gaya bahasa Arab itu kita akan akan akan e, pergunakan dengan gaya bahasa mereka bukan dengan bahaya, gaya bahasa kita. Iya, Nah, ini uh, eh, dimah dari beberapa pertanyaan tadi, maka yang berikutnya adalah maka tadi da, dari dari inti inilah, dari dimah inilah, maka penggunaan li, indi dan zu itu bukan penilaiannya bukan dengan gaya bahasa kita. Tapi penggunaannya dengan gaya bahasa Arab. Maka sangat tidak sangat aneh dalam gaya bahasa Arab kalau kita katakan zu misalnya sesebutkan sebutkan contoh inna innali ikhwatun misalnya innali ikhwatun. Bisa juga li di situ diganti dengan indi. In, indi ikhwatun. Walaupun di buku ini dikatakan kalau untuk orang itu menggunakan li, kalau untuk yang lainnya indi. Tapi sekarang ditemukan dalam Al-Qur'an indi untuk juga untuk e, li juga dipakai untuk untuk yang lainnya. Nah, ketika li atau indi kita ganti dengan zu, nah, coba bagaimana? Zu in hmm. ana zu ikhwatin. Di, du ikhwatin. Ini ini sangat tidak tepat. Ini ini bukan gaya bahasa Arab ini. Ini gaya bahasa kita. <laughs> ini gaya bahasa kita, bukan gaya bahasa Arab. Jadi kalau ah, ditanya ditanya bagaimana seharusnya, ini pertanyaan akan jawabannya akan luas, nanti akan perlu banyak contoh. Sangat tidak sangat mustahil dijawab sekarang ini. Tapi insyaallah eh, semakin kita sering belajar bahasa Arab, nanti kita akan menemui tahapan itu. Tahapan di mana kita nanti akan menggunakan gaya bahasa kita Lalu yang kedua tahapan kedua tercampur gaya bahasa kita dengan gaya bahasa Arab. Lalu yang ketiga mulailah kita akan mengalami kematangan perubahan gaya bahasa Arab yang murni yang kita gunakan. Wallahu Dengan banyak belajar tentu akan dapat contoh-contoh yang nanti kita betul, jadikan betul. ah, fungsinya murojaah itu nanti lama kelamaan gaya bahasa kita akan sedikit demi sedikit akan ter tertepis ketika kita belajar bahasa Arab. Iya. Nah. Baik, Nah, Sepertinya waktu sudah jam 7 jam setengah sepuluh lewat. Jika ada pertanyaan di SMS mungkin dipersilakan. Baik, uh, kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Taib yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Ammar di Tambun. Apakah perubahan untuk kata yang bermakna lebih dan paling sama bentuknya Ustaz? Contoh lebih tinggi dan paling tinggi. Apakah kedua kata ini bisa diterjemahkan eh, dalam bahasa Arab atwalu? Jazakallah khair. Nah, di sini uh, ada dua gaya bahasa. Yang pertama menunjukkan lebih, yang kedua menunjukkan paling. Dan kalau antum perhatikan di sini, yang menunjukkan lebih misalnya e, contoh dari kalimat dari kita atau mungkin kita ambil dari dialog saja. Di mana yang menunjukkan lebih di sini? Ah. e, ah, ini. Hamidun atwalu minhu. Hu di sini kembali ke Usama Hamidun atwalu min Usama Hamidun atwalu min Usama. Hamidun dan Usama di sini sama-sama tinggi. Sama-sama tinggi. Tapi yang lebih tinggi adalah siapa? Hamid. Hamid. Hamid lebih tinggi dari Usama. Usama. Nah, kalau menunjukkan yang paling yang tidak ada lagi lebih tinggi dari jarinya, jangan gunakan min. Maka misalnya Ahmadu atwalu talibin fi faslina. Ahmadu atwalu talibin fi faslina. Jangan lagi pakai min. Misalnya Ahmad atwalu talibin min la. Min kita hilangkan maka nanti maknanya yang paling bukan yang lebih. Nah, wallahu alam. Baik. Pertanyaan kembali dari Evi di Citayam. Ustaz, uh, kenapa adu menggunakan ya abadu hmm. menggunakan min bukan an? Nah, tadi sudah dijelaskan juga tadi ditanya sama Pak Pak iya. Firmansyah atau Pak siapa tadi, Pak Nah Pak Indra atau siapa tadi? Anda lupa. Ya menggunakan aba adumin mungkin bisa jadi akan beda dengan ba'idun. Ketika berubah menjadi isim tafdil, maka dia tidak lagi muta'addi dengan an, tapi dengan min. Wallahu a'lam. Baik. Apakah istilah ghairu munsharif sama dengan mamnu' min dari salihin di Jakarta, Naam, naam. <clears throat> Apakah istilah ghairu munsharif sama dengan mamnu' min sarf? Naam, ghairu munsharif dan mamnu' min sama saja. Nah. Tapi berikutnya Atwalu bukankah lebih tinggi mengapa diterjemahkan paling tinggi di baris ketujuh dari Penny di Cinere? Mungkin terjemahan yang tepat satu, silakan. Nah, pada baris yang ketujuh. Sudah kita bahas tadi kan? Ah. Satu, dua. Baris ketujuh mana? Atwalu. Ah, innahu atwalu talibin. Sudah kita jelaskan tadi. Mungkin lebih jelasnya begini. Isim tafdil itu kadang eh, kondisinya berubah-ubah. Yang pertama kondisinya jika dia <clears throat> tidak diberikan alif lam dan juga tidak dia mudhafun ilaih, tidak tidak digandeng dengan mudhafun ilaih. Jika dia tidak ada alif lamnya, tidak diberikan mudhafun ilaih, maka kalimat berikutnya setelah atwal harus menggunakan min. Atwalu min. ah dari sini kalimat atwalu min ini menunjukkan lebih. Bukan paling. Lebih. Karena ada min. Nah, kata, kalau dihilangkan minnya, atwalu talibin, tidak ada min di sini. Tapi dia mudhaf, dan mudhaf ilainya ada talibin. Maka di sini dia menunjukkan paling, bukan lebih. Wallahu a'lam. Baik. Di percakapan bagian akhir, kenapa wasururu bukan wasururah bukankah termasuk isim inna dari eh, Ummu Fitri sahih sahih sahih jeli sekali Ummu Fitri apa Ummu Fitri tadi sahih bukan wasururu akan tapi wasurura kita ralat ya kawan wasururah. Kenapa apa sururah? Karena ataf ya saudara. Ya? Ma'tufun ala mansub. Gorof ya. Naam. Ma'tufun dia nyambung dari yang mansub. Naam. Maka semuanya harus mansub semua. Gorofa, nafidha dan. Gorofahu, ya. nawafidahu, marahidahu, lalu wasururah. Sahih. Ya. Nah, syukran umum fitri. Barakallahu fikum. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Ustaz mau tanya kalimat Aydan. Apa artinya dari Zainuddin di Tangerang? Aydan. Mana Aydan ya, kawan? Juga. Nah, Aydan artinya juga sama seperti kadzalika. Kadzalika sama ya. Taib. Abu Ihsan di Cibitung. Kenapa dalam uh, Atwalu talibin kenapa Atwalu talibin ya mungkin Kenapa talibin Sat. Nah. Tidak jelas ini Apabila kata ghuraf dibuat menjadi jamak mu'anas salim apa bisa Sat. Ghuraf Ghurafatun jadi gurufat mungkin ya. Saya tidak pernah dengar gurufat. wallahu a'lam. Baik. Dan satu lagi kita angkat. Assalamualaikum warahmatullah. Apakah makna kata a yang bermakna atau ya sama dengan am di surat uh, sedangkan di surat 96 ayat 11 dan 12 pasangannya a dengan au. Mohon penjelasan Maknanya sama Ustaz ya? am nah, au dengan nah, nah, Nah, mana paham tadi. Dia dia seakan-akan yang mengatakan begini, kalau hal maka pasangannya au. Kalau a pasangannya am. Itu yang, yang biasa kita kenal dalam dalam kaidah. <clears throat> Tapi mengapa di surat apa? 96, 96 ayat 11 dan 12. Surat apa itu? Amin. Ya surat 19. Nah. Kita cek dulu nanti kita ada soal yang lain. Tapi Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apakah apa saja saudara-saudara Ina? Nah, Ina memang punya rencana akan membahas yang lebih panjang. Nanti insya Allah uh, eh, sabar sedikit kita akan bahas nanti ketika kita bahas tentang lakinna dan kaanna di latihan ke-6 dan latihan ke-7 insya Allah. Sabar sedikit. Nah. Taip, satu lagi. Apakah makna fi ayi Taip, sebentar. Uh, ya. Yeah ayu yaumin hadha dan fi ayi mahja'in. Naam, la asma ma'adratan. Fi uh, eh, taib, ulang kembali apakah makna ayu yaumin hadha dan fi ayi mahja'in? Naam, ayu dan fi ayi itu yang mana? Nah, artinya yang Ya, nah, Jadi kalimat ayu itu bisa didahului oleh harful jar fi, bisa juga tidak. Nah. Taib. Yang tadi kita angkat surat 96 96 ayat 11 dan 12 dari anak di Pondok Gede ini. Oh, ini dia. Ara'ai eh, surat Al-Alaq. Ara'ai ta'in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Uh, eh, di sini a apakah a artinya hal lalu pasangannya ah, kata uh, au. Di sini disebutkan apakah pasangan a dengan am atau A dengan A Ustaz? Tidak ada hubungan pasangan. Apa ada khas keharusan? Memang yang sering kita dengar adalah hal itu pasangannya au, hmm. a pasangannya am. Tapi lagi-lagi ini ini kaidah dan kaidah kaidah nawu itu tidak menghukumi apa yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu justru asalnya asal daripada kaidah nahwu itu. Al-Qur'an itu merupakan sumber daripada uh, ilmu nahwu. Maka bukan kaidahnya yang yang kita benarkan lalu akurannya kita salahkan, tidak. Nah, akurannya sih benar insyaallah. Kaidahnya hmm. nah. Demikian pandangan mudah-mudahan uh, jelas dan mungkin ini yang terakhir dari pertanyaan yang sudah masuk Nah, uh, sudah kita bahas uh, ad dan sudah kita bahas beberapa latihannya dan kita sampai di latihan keberapa, Pak? Kita beri tanda dulu. Baik, yang terakhir ad ad, ad berarti insyaallah pertemuan yang akan datang ad-tamrin ats latihan yang ketiga. Demikian dari ana, jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah maka datang dari ana dan juga dari syaitan. Dan ana menarik semua perkataan kita yang salah. Ana tutup Subhanahu wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.